Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wazzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Warakat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil adalah masalah pengkhususan Sekarang kita akan membaca dan memperhatikan yaitu pengecualian yang diiringi dengan syarat-syarat. Qala al-muallif tabahullah wal istisna'u lahu syurutun itu ya. Ya kan? Wal istisna'u lahu syurutun bayyanaha al-muallif biqaulih dan pengecualian itu memiliki syarat-syarat yang mu'alif menjelaskannya dengan ucapannya mu'alif maksudnya al-imam al-amriti rahimahullah wa syartuhu ala nyuramun fasila wa lam yakun mustahriqan lima khala wa nutku ma isma'i man kurbihi, wa qasduhu min qabli nutkihi bihi ini syarat-syaratnya berkaitan masalah apa? masalah istisna. Kita lihat penjelasan dan penjabarannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syurutul istisna. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syurutul istitsna, syarat-syarat pengecualian. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakuna mimman takallama bil umum. Hendaknya yang dikecualikan itu termasuk orang yang nam dibicarakan dengan keumuman itu. Paham ya? Maksudnya ada lafaz umum, qamal qaumu. Umum enggak itu? Umum. Nah, hendaknya dikecualikan itu yang ada dalam bagian kaum itu. Paham Nah seperti itu. Kalau enggak enggak bisa. Kalau enggak enggak bisa. Maksudnya ini kalau seandainya apa? Mutasil. Berbeda kalau munfasil nanti. Kalau mungkote. Mungkote itu yang dikecualikan enggak harus bagian dari kaum itu. Sebagaimana sudah kita lewati qaumal qaumu illa himaran Nah, kita lihat sini. ayakun al mustasna wal mustasna minhu sadara min wahid Maksudnya hendaknya yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya itu muncul dari satu sumber. Falau qala qailun, kalau seandainya ada yang berkata zaujati tawaliku. Istri-istriku kuceraikan. Wa indahu abna'uh. Di sisinya ada anaknya ngomong, kecuali umi misalkan. Jadi bapaknya ngomong semua istriku aku ceraikan Anaknya disitu ngomong, kecuali Umi. Nah, berarti yang kecualikan dengan yang ngomong beda orang nggak Nah, itu nggak dianggap. Apa belum? Jadi kata beliau di sini, hendaknya yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya itu muncul dari satu orang. apa belum? Yang mengecualikan satu orang, yang dikecualikan juga satu orang gitu loh. Maksudnya maksudnya itu muncul dari satu orang gitu loh. Anaknya walaupun ikut campur enggak nggak dianggap situ. Kita lihat. Faqala hadul abna Nah, kemudian apa? Salah satu anaknya mengatakan illa ummi, kecuali ibuku. Dianggap ini? Enggak dianggap. Fala yasihul istisna, maka enggak benar pengecualiannya. Li'annahu yushtaratu an yakuna al-mustasna wal mustasna minhu min mutakallimin wahidin, karena disyaratkan yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya muncul dari orang satu orang yang berbicara. Satu orang yang berbicara. Kalau ini dua orang kan itu. Naam. Barakallahu fikum. Contohnya, dia punya mobil sepuluh. Nah, barakallahu fikum. Dia mengatakan bahwasanya sayyarati muba'atun misalkan. mobil-mobilku dijual. Di situ ada ada ada anaknya. Nah, illa wahidah, kecuali satu. Dianggap enggak? Sama sekali. Itu seperti ini kisahnya. Nah, asyartu tsani syarat yang kedua, ala yakuna munfasilan ini hendaknya pengecualian itu tidak terpisah. Maksudnya orang yang mengucapkan tadi itu dengan yang mengecualikan itu enggak boleh dipisah dengan sesuatu. Langsungan itu ya. Kita lihat. Misal contohnya Lau qala qailun kalau seandainya ada yang berkata, "Indi li fulanin atau dirhamin." Aku memiliki untuk si fulan 100 dirham. Naam. Maksudnya dia punya uang untuk si itu 100 dirham. Suma sakata, setelah itu diam. Diam ya. Wa ba'da sa'ah setelah jam kala ila asyarah. Kecuali 10. Jadi kan 100 dirham kurangi 10 berarti berapa? 90. Hah? 90 90 kan. Nah, tapi pengecualian setelah diam 1 jam. Setelah satu jam dia ngomong kecuali 10 itu. Dianggap enggak itu? Nah, kita lihat. Fayalzam 6 Eh, fa miatan mi'atan kamilah. Tetap dia wajib memberikan apa? 100 sempurna. 100 dirham sempurna. walaya yasih istisna'uhu dan tidak dibenarkan pengecualiannya li'annahu munfasilun bisuqut karena terpisah dengan diam. Satu jam lama baru dia mengecualikan. Ini berarti terpisah ini kan? Ini sama halnya seperti yang pertama tadi itu. Zaujati tawaliku, istri-istriku aku ceraikan semuanya. Setelah itu minum kopi, ngeteh dulu gitu kan ngobrol-ngobrol setelah satu jam lu ila Aisyah kecuali Aisyah diterima nggak ini nggak diterima ada pemisahnya wa misal dzalikal fasl bi ajnabi atau contohnya barakallahu fikum contohnya pemisah contoh pemisah yang dipisah dengan ucapan ajnabi ucapan ajnabi itu ucapan yang di luar pembahasan paham ya sekarang pembahasan masalah perceraian dia ngomong ngobrolnya ngobrol lain kita lihat nanti wa misaluhu contohnya jadi pemisahnya dengan ucapan ajnabi, ucapan yang di luar pembahasan. Laukul seperti kalau seandainya engkau berkata, "Li fulanin indi khamsuna dirhaman." Untuk si fulan aku memiliki 50 dirham. Untuk si fulan itu 50 dirham. Tsumma jara haditsun tawilun kharijun nam atau khariju maudhu'id dain. Akhirnya apa? Setelah itu dia ngomong kayak gitu, untuk sebulan itu aku mempunyai untuk untuk sebulan aku memiliki apa? 50 dirham. Paham ya untuk sebulan itu. Nah, setelah itu dia apa? ngobrol panjang keluar dari pembahasan utang tadi itu. Paham ya? Ini maksud maksudnya itu bisa dikatakan maknanya hutang ya. Maksudnya itu na barakallahu fikum, aku punya hutang sama sebulan 50 apa? dirham. Setelah itu diam. Bukan diam ya, ngobrol ngobrol tapi kok ngobrolnya itu apa di luar pembahasan utang. Paham ya maksudnya? ya. Tsumma kemudian kau mengatakan ilah asharah kecuali sepuluh. Setelah ngobrol panjang tapi yang diobrolkan apa? Di luar pembahasan. Nah, paham ya? Fayal zam khamsuna dirhaman kamilah. Maka mengharuskan lima puluh dirham secara sempurna. Li'an al-fasla bi kalamin ajnabi abtal al-istisna. Dikarenakan memisahkan dengan ucapan yang di luar pembahasan itu membatalkan pengecualian. Contohnya tadi, yang mudahnya ya. zaujati tawaliku istri-istriku aku ceraikan. Sudah tuh ngobrol, bagaimana? Katanya di pojokan sana ada orang jual bakso enak rasanya, ngobrol gitu. Baksonya bakso jumbo atau misalkan ngobrol gitu ya, Setelah ngobrol lah. Ngobrol setelah itu ila Aisyah gitu. Setelah ngobrol panjang ila Aisyah kecuali Aisyah. Diterima enggak ini? Enggak diterima karena ada pemisahnya. Dipisahkan dengan pembicaraan yang di luar dari pembahasan. Paham ya? Naam. Sebenarnya kalau seandainya pembicaraannya itu pun tidak ajnabi, itu mungkin masih ada toleran, tapi ini enggak gitu loh. Pembicaraannya di nah di luar pembahasan. Amma in kana al-faslu bi kalamin ghairi ajnabi fala ba'sa bidzalik. Adapun kalau seandainya pemisahnya itu dengan ucapan yang bukan ajnabi, nah bukan ucapan yang di luar pembahasan, maka enggak masalah. Wa dhahiru kalamin muallif dan dhahir ucapan muallif annahu na'am yu'thir walau kana muttasilan bil kalam dan dohirnya ucapan mu'alif seakan-akan berpengaruh walaupun bersambung dengan ucapan wasahih namun pendapat yang sahih annahu la ba'sabih bahwasanya tidak masalah boleh-boleh saja wad dalil ala dzalik dalil yang menambarakallahu fik menunjukkan hal tersebut intinya selama di dalam pembahasan naam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma khataban nasa fi 'amil fathi yaitu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia di Amul Fathi yaitu tahun Fath Fatu Makkah tahun 8 Hijriah ya. Wa akhbara anna Makkah haram dan Rasulullah mengkabarkan bahwasanya kota Makkah haram. Nah, maksudnya haram dari pembunuhan, haram dari nah barakallahu fikum istilahnya nah memburu buru, hewan buruan, kemudian juga haram untuk memotong pohonnya, kemudian juga haram untuk nah mencabut durinya kecuali yang membahayakan wa annahu la yuhtala khalaha tidak boleh dicabut pohon-pohonnya wa la yu'datu shaukuha tidak boleh juga dicabut maksudnya tidak boleh dipotong pohonnya tidak boleh dicabut durinya biarkan di situ tapi kalau mengganggu boleh ya kalau mengganggu boleh qala al-abbas kemudian al-abbas mengatakan illal idkhir kecuali pohon idkhir paham ya na'am kecuali pohon idkhir yang pertama tadi kan wa akhbara anna kata haramun ya enggak berarti umum itu umum enggak umum, umum kemudian berbicara yang lainnya, tapi masih ada keterkaitan. Tidak boleh memotong pohonnya, tidak boleh mencabut durinya. Abbas kemudian mengatakan kecuali idkhir, kecuali pohon idkhir. Fa innahu li buyutihim wa qainihim. Karena sesungguhnya untuk rumah-rumah mereka dan atap-atap mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa idkhir. Berarti diselingi tadi kan? Akhirnya Rasulullah mengatakan kecuali idkhir. Kecuali pohon idkhir. Wallahu alam di sini pohonnya ada atau tidak? Kalau di sana itu semacam nah pohonnya ranting-ranting kayak pohon cemara itu, ranting-rantingnya digunakan untuk atap-atap dan semisalnya. Kalau sini wallah alam ada atau tidak. Nah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ini pengecualian yang dipisahkan dengan pemisah tapi pemisahnya masih dalam lingkupan pembicaraan, tidak di luar pembahasan. Fahada istitsna'un munfasilun walakinahu infasala bikalamin lam yakhruj 'anil mawdu'. Ini pengecualian yang terpisah tapi terpisahnya ucapan tersebut dengan ucapan yang tidak keluar dari pembahasan. Yang jadi permasalahan apa? Ucapan yang keluar dari pembahasan. Fasahihu anna misla hadza la yadur. Yang sahih pendapat yang benar yang seperti ini enggak berbahaya, boleh-boleh saja. Wa ala kalamil muallif berdasarkan ucapan muallif yakunu dharan, tapi berdasarkan muallif ini berbahaya. Jadi enggak boleh walaupun masih dalam rangkaian pembahasan. Fakaifa kaifa fa Naam, fakaifa tukhrijul haditsa ala man yaqul biqaulil muallif rahimallahu Kemudian bagaimana engkau mengeluarkan ucapan Naam atas orang yang e, berkata seperti ucapan mu'alif, maksudnya orang yang berpendapat seperti pendapat mu'alif terus bagaimana cara kita mengeluarkannya? Maksudnya itu cara membantahnya bagaimana? Alladzina qalu biqauli mu'alif yakhrujuna al-haditsa ala anna hadza laysa takhsisan. Orang-orang yang mereka berkata seperti ucapan mu'alif, berpendapat seperti pendapat mu'alif, mereka yakhrujun al-hadis atau yukhrijun al-hadis mereka mengeluarkan hadis itu hadis tersebut ala anna hadza laysa takhsisan ini bukan pengkhususan maksudnya hadis Abbas tadi itu ya itu bukan pengkhususan walakinahu naskhun tapi itu adalah apa na'am penghapusan ai al hukma nusikha fi ma maksudnya hukum itu dihapus dengan yang dikecualikan hukum sebelumnya kan enggak boleh motong pohonnya enggak boleh nyabut durinya kecuali pohon idkhir. Nah, katanya yang awal itu sudah dihapus semuanya, idkhir boleh itu loh. Ini berdasarkan orang-orang yang berpendapat seperti mu'alif. Walaysa takhsis ini bukan pengkhususan. Wal khilaf huna yushbih an yakuna lafdhiyan. Dan perselisihan di sini seakan-akan serupa dengan perselisihan masalah lafaz. Li'anal hukma sabitun karena hukumnya masih berlaku dan ada. Lakinnana naqul akan tetapi kami kita itu Syekh Muhammad bin Shalih kami mengatakan laisa hadza binasxin. Ini bukan penghapusan. Li'anna naskha la budda an yakuna bidalil mufassilan. Karena yang namanya penghapusan itu harus ada dalil yang terpisah. Wa hadza la yumkin infisaluhu dan di sini enggak mungkin terpisahkan. Li'anna hadza mustasna wa mustathna minhu. Karena di sini ada pengecualian, ada yang dikecualikan, ada yang dikecualikan darinya. Paham ya? Jadi kecualikan darinya yang mana? Pohon-pohon tadi kan dilarang untuk memotong. Nah, kemudian yang dikecualikan idkhir. Kan itu. Naam. Faswab anna hada istisnaun walaya dural fasl bi kalamin yata'allaqu bil maudhu' Pendapat yang benar bahwasanya ini tetap pengecualian dan tidak membahayakan pemisah dengan sebuah ucapan yang masih ada keterkaitan dengan pembahasan. Idan jika demikian al-infisalu fil istisna' nam tabayyana lana annahu naw'an bahwasanya pemisah di dalam pengecualian nampak di hadapan kita bahwasanya ada dua jenis al awal as-suqutu ma'turil fasli diam bersamaan apa? Pemisah yang sangat panjang sekali, satu jam dua jam baru mengecualikan. Satu. asal yang kedua, an yu'ta bi kalamin mustaqillin la ilaqata lahu bil istisna. Yang kedua, didatangkan ucapan yang terpisah, ucapan tersendiri yang tidak ada keterkaitan dengan pengecualian seperti yang kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Jadi ternyata dua ya, ada dua jenis ini. Waqfaqilahuma la yasih ma'ahuma istisna. Kedua-duanya tidak dibenarkan pengecualian. Diiringi apa?